Yaitu kita masih berada di babul ghadab idan tuhikat hurumati syara' walintisar lidinillahi ta'ala yaitu bab marah apabila dilanggar kehormatan-kehormatan syariat dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah dibacakan beberapa ayat Allah di antaranya surat Al-Hajj 30, surat Muhammad ayat 7. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri semoga Allah meridainya beliau berkata Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala Datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata orang itu Inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya mundur. Tidak mengikuti jamaah salat subuh karena si fulan yang sholatnya panjang sekali. Jadi waktu itu ada seorang sahabat yang jadi imam subuh, sholatnya panjang. Sehingga sahabat ini lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak mengikut jamaah subuh, sholatnya kepanjangan. فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاضبا في موعظة قط أشد مما غاضب يومئذ maka aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW yang marah ketika memberikan nasihat yang lebih daripada kemarahannya pada hari itu. Jadi Rasulullah waktu itu memberi nasihat dengan sangat marah. Tidak pernah Rasulullah marah seperti saat itu. Fakala beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin Wahai manusia, sesungguhnya ada di antara kamu yang membuat orang lari. Munafir membuat orang lari. Faayyukum amman nasa falyujiz. Maka siapa di antara kamu yang menjadi imam hendaklah falyujiz memperingan sholatnya. Fa min waraihil kabir wastaghira wa haja karena di belakangnya ada makmum yang tua, ada anak kecil, ada orang yang mempunyai keperluan sehingga nggak bisa berlama-lama. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat indah dan faedahnya banyak. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, sebelum diterangkan hadis ini, berapa banyak di antara kita yang munafir menjadikan orang itu lari? Banyak atau tidak? Rasulullah SAW kalau hidup saat ini beliau akan lebih marah daripada yang ada di hadis ini. Beliau akan sering-sering mengatakan ya ayuhan nas, inna minkum munafirin, wahai manusia, banyak di antara kamu yang membuat orang lari dari kebenaran. Karena cara-cara yang keliru, cara-cara yang salah dalam berdakwah. Di antara fikihnya hadis ini, yang pertama-tama istihbabul ghadab lillah idan tuhikat syai'un min hurumati syara' anjuran marah karena Allah. Anjuran marah karena Allah. Apabila ada kehormatan syariat yang dilanggar. Aulahkil ada wadik bil muslimin. Atau ada orang yang mengganggu dan menyulitkan kaum muslimin. Jadi dianjurkan kita ini marah. Jadi ada sesuatu kehormatan, sesuatu yang haram dilanggar, kita marah, marahnya karena Allah. Bukan melampiaskan emosi, bukan dendam kesumat, bukan urusan pribadi. Atau ada orang yang mengganggu kaum muslimin, ada orang yang menyulitkan kaum muslimin, kita marah. Dan memang kita sekarang ini sering marah. Karena apa? Karena banyak di antara mereka-mereka yang mengaku menyebarkan kebenaran, tapi justru menjadikan orang benci kepada kebenaran. Ada atau tidak? Banyak. Bukan hanya banyak ya, ada U-nya, banyak. Mereka mengaku menyebarkan kebenaran, menyebarkan Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, tapi justru menyebabkan orang antipati dan benci kepada kebenaran. gara cara yang keliru. Cara yang keliru. Sebenarnya ada beberapa yang perlu dikritisi. Apa diantaranya? Mungkin saja seseorang itu mendapat faedah duniawi dari dakwah. Faedah duniawi, dapat uang, dapat materi. Sehingga dia tidak ingin kalau orang lain ikut-ikutan perebutan materi itu. Akhirnya dia dengan tidak ikhlas, sikap tanah, ini, sini. Karena urusan apa? Urusannya materi, keuangan saja. Atau juga mungkin masalah yang lainnya. Mungkin rebutan murid dia ingin supaya semuanya datang ke dia Akhirnya yang kira-kira dikhawatirkan Bisa mengambil muridnya Sikat sana, sikat sini Sehingga semuanya datang ke dia, nggak datang ke sana lagi Atau rebutan jabatan Rebutan kekuasaan Dan macam-macam Atau memang akhlaknya yang jelek Mereka-mereka sebelum terjun ke dakwah Akhlaknya sudah jelek Sehingga ketika masuk dalam dakwah Ngerusak dakwah dengan akhlaknya Yang tetap jelek itu jadi mereka dulu sebelum kenal dakwah memang akhlaknya sudah jelek, akhlaknya bobrok, akhlaknya nggak karu-karuan. Ketika masuk ke dakwah, ya tetap saja akhlaknya jelek. Kalau dulu akhlaknya jelek, orang tidak mengaitkan dengan dakwah. Karena ketika dia terjun di dakwah akhlaknya jelek, maka orang mengaitkan dengan dakwah. Subhanallah. Jadi Rasulullah kalau di sini itu marah itu enggak tidak disalahkan, marah yang tepat. Dan kita sering marah. Orang yang mengetahui kebenaran, yang kenal kebenaran akan sering-sering marah. Karena banyak di antara mereka-mereka yang mengaku menyebarkan kebenaran membuat orang lari dari kebenaran itu sendiri. Lari dari kebenaran. Katakanlah orang yang memang ahli maksiat ya, dulunya ahli maksiat. Kemudian dia masuk dalam dakwah, dia merasa istiqomah. Kemudian dia bosan dalam dakwah, bosan dengan beribadah. Dia lihat teman-temannya, orang-orang kok enak dengan kemaksiatan. Dia sekarang nggak bisa lagi berbuat maksiat. Akhirnya dia dengan penuh amarah, sumpah serapah, mencaci maki, menghujat, menghabiskan pelaku kemaksiatan. Ini ikhlas atau tidak? Nggak ikhlas karena marah saja. Karena dia nggak bisa gitu, dia marah. Dan banyak orang-orang seperti itu. Subhanallah. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula jawazu masyru'iyati i'lami waliyil muslimin bima yudhiku alihim au yunaffiruhum disyariatkan dan diperbolehkan memberitahu memberitahu pemimpin kaum muslimin perkara yang menyulitkan mereka atau membuat mereka lari au yakunu sababan li fitnatihim atau menjadi sebab terjadinya fitnah terhadap mereka. Jadi melaporkan kepada para imam pemimpin kaum muslimin boleh laporan. Ini termasuk riba yang boleh lapor ya. Di sana ada orang yang merusak kaum muslimin, mempersulit, yang membuat orang lari, yang menyebabkan fitnah. Jadi termasuk riba yang boleh jadi riba itu berat. Riba itu berat tapi ada riba yang boleh. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula jawazut ta'akhur an salatil jama'ah idza tarattaba ala huduriha dhararun la yatahammalu wa adza la yuqam. Boleh seseorang tidak mengikuti salat jamaah apabila kehadirannya menyebabkan madorot yang dia tidak sanggup menanggungnya dan gangguan yang tidak yang dia tidak mampu atasnya. Jadi sholat jamaah itu hukumnya yang benar kan wajib kan? Hukum sholat jamaah yang benar itu wajib. Kalau kita buka di kitab-kitab fikih, sholat jamaah itu khilaf ya. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang fardu kifayah, macam-macam. Tapi kalau kita kembali ke dalil, wajib. Dr. Fadl Ilahi, Hafizahullah Ta'ala, itu punya kitab tentang ahamiyatu sholatil jamaah. Pentingnya sholat jamaah. Disebutkan riwayat yang sangat banyak tentang sholat jamaah. Di antaranya, beliau menyebutkan riwayat tentang sahabat Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Dikumpulkan riwayatnya oleh beliau bahwa Abdullah bin Umi Maktum ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin supaya diperbolehkan sholat di rumah dengan mengutarakan udur. Udurnya ada enam atau kalau diperinci ada tujuh. Apa saja udurnya? Yang pertama-tama udurnya beliau adalah a'ma buta. Yang kedua udurnya tidak ada penuntun setia. Yang ketiga udurnya rumahnya dengan masjid jaraknya cukup jauh. Yang keempat udurnya antara rumahnya dengan masjid banyak pohon-pohonan yang dikhawatirkan nanti nabrak pohon itu. Yang kelima di Madinah itu banyak berkeliaran binatang buas, ada serigala, ada anjing dan yang lainnya. Kemudian yang keenam beliau sudah tua, kaburosinuh. Yang ketujuh wariko idomu warokko idomu, Tulang beliau sudah rapuh tujuh uzur. Beliau minta izin sholat di rumah. Mula-mula Rasulullah SAW sebagai manusia mengizinkan silahkan kamu nggak apa-apa sholat di rumahmu. Mula-mula diizinkan. Namun ternyata setelah beliau pulang Abdullah bin Maktum Rasulullah dapat wahyu lagi. Tanyakan kepada dia dia dengar azan atau tidak. Dipanggil atas ma'un nidah kamu dengar azan atau tidak? Qala na'am ya bala saya dengar azan. Qala fa'ajib. Kalau kamu dengar azan, maka kamu harus ke masjid. Jadi nggak ada udur. Tujuh padahal alasannya semuanya nggak ada di kita. Tujuh. Kemudian juga Rasulullah SAW itu ingin me, apa namanya membakar rumah orang laki-laki yang tidak sholat jamaah di masjid. Jadi wajib ya sholat jamaah di masjid itu wajib. <clears throat> Kemudian ikhwan wa akhwatin rahimakumullah ada beberapa alasan seseorang boleh meninggalkan jamaah. Tadi kan wajib ya. Atau sebelumnya, kapan seorang itu wajib sholat jamaah? Di masjid. Yang pertama-tama dia mendengar azan. Mendengar azan ya. Dan mendengar azan ini adalah mendengar azan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah ada mikrofon atau tidak? Tidak ada. Berarti azan dengan suara yang asli. Jadi bukan dengan mikrofon ya. Jadi Rasulullah bilang kamu dengar azan atau tidak. Artinya azan dengan suara muadzin yang asli. Kemudian juga dibayangkan pula bahwa keadaan perumahannya sama dengan pada masa Rasulullah SAW. Kita terlalu berdekatan seperti ini. Jadi kira-kira diukurlah sampai berapa meter jauhnya. Kalau di kita insya Allah satu kampung ya dengar, iya kan? Satu kampung, nggak terlalu jauh. Kemudian seseorang wajib datang kepada sholat jamaah itu pula syaratnya adalah dia itu yastati mampu untuk datang. Jadi yang pertama tadi yasma'un nida, kemudian yang kedua yastati'ul hudur, mampu datang. Mampu datang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, seandainya ada orang azan di bawah gunung. Dia di atas gunung, dia dengar. Tapi dia tidak mungkin untuk turun ke gunung lima waktu. Turun, naik lagi lima waktu. Tidak mungkin. Berarti dia tidak mampu untuk hadir, tidak wajib. Tidak mampu ya. Atau orang sakit di opname di rumah sakit tidak mampu untuk datang walaupun dia dengar azan, tidak wajib. Jadi mampu. Itu tadi mendengarkan azan dan dia mampu untuk mendatangi. Itu di antara syaratnya. Kemudian ada pula beberapa udur yang seseorang dibolehkan meninggalkan jamaat. Di situ tadi disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, itu apabila kehadirannya dia itu mendatangkan madorot yang dia nggak mampu atau gangguan yang dia tidak sanggup untuk menanggungnya. Seperti ini mungkin imamnya terlalu panjang. Imamnya terlalu panjang. Hanya masalahnya panjang ini ukurannya siapa? Panjang ini tetap ukurannya adalah syar'i, ukurannya Quran dan Sunnah, bukan ukurannya selera makmum. Karena kalau kita lihat ada di riwayat yang lainnya, ada sahabat Mu'ad yang jadi imam membaca surat apa? Baca surat Al-Baqarah, disambung Ali Imran, disambung An-Nisa. Berapa juz? Banyak. Lalu Rasulullah malah kata Rasulullah, "Afatanun anta ya Mu'ad, wahai muat apakah kamu akan membuat fitnah?" Rasulullah marah. Jadi panjang berapa juz itu? Jadi ukurannya panjang pendek adalah syariat, bukan ukurannya makmum. Kalau makmum ukurannya maunya itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah, "Inna al kautsar." Yang kedua setelah Fatihah itu qul huwallahu ahad. Ya kan? Bahkan maunya Fatihah sekali nafas Jadi bukan ukuran. Tapi ikhwan wa akhwatina rahimakumullah, kita juga harus bijaksana. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus seandainya kita dijadikan imam di sebuah tempat daerah yang memang mereka biasa baca surat pendek-pendek. Biasa baca surat pendek. Katakanlah mereka biasa baca wadduha setawa. Maka kita tetap mengikuti kebiasaan mereka di awal mulanya. Sambil kita terangkan kepada mereka pelan-pelan bagaimana yang sunnah. Jangan sekali kita dijadikan imam langsung kita baca amma tasaalun sampai selesai. Walaupun menurut ukuran kita biasa, karena sudah biasa. Tapi menurut mereka enggak biasa. Wah, ini kita biasa idazul ini baca amma. Enggak, jangan. Ya kita pakai seperti mereka aja, baca idazul zilatil ardu, pendek-pendek aja. Sampai diterangkan pelan-pelan kepada mereka yang sunnah. Setelah mereka paham sunnah, baru kita amalkan. Ada sebuah kaidah yang jangan pernah dilupakan bahwa amalan sunnah yang tidak wajib apabila ternyata berdampak kepada kerusakan maka yang abdul maka yang patut adalah amal sunnah itu tidak dikerjakan itu kaidah yang sangat penting ya as itu idza tatarattabu 'alaiha al-mafsada fal aula alla fal afdal an amalan sunnah maksudnya tidak wajib Apabila dikerjakan ternyata berdampak kerusakan, maka yang afdol, yang patut tidak dikerjakan. Sampai diterangkan kepada mereka pelan-pelan, baru dikerjakan. Kemudian di antara sebab seseorang boleh meninggalkan meninggalkan jamaah ya. Tadi kan disebutkan doror, agama doror yang dia tidak sanggup menanggungnya dan gangguan yang dia tidak mampu atasnya. Yaitu seperti orang yang ketika sholat jamaah tiba-tiba perutnya sakit. Perutnya sakit hendak keluar angin atau mungkin hendak buang air, air besar atau kecil. Maka di sini dia boleh tidak menghadiri jamaah, bahkan dia boleh apa namanya membatalkan sholatnya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, La salata fi hadratit ta'am, wa la huwa yutabi'uhul akhbatan. Tidak boleh sholat di hadapan makanan dan tidak boleh dalam keadaan dia menahan dua hal yang kotor, buang air kecil atau buang air besar. Jadi begini ya, misalnya orang sholat, tiba-tiba perutnya sakit dan tidak keluar angin. Yang mana kalau ditahan merusak kekhusyuan. Maka di sini batalkan sholatnya, keluar masjid, ya dikeluarkan anginnya. Tapi di luar masjid ya, bukan di dalam masjid. Atau dia perutnya sakit mau jalan, baik jalan depan atau jalan belakang. Kalau tangan mengganggu kekhusyuan, ya batalkan sholatnya ke belakang dulu selesaikan. Saya akan kehilangan jamaah, nggak ikut jamaah, oh tidak apa-apa itu udur yang syar'i dan itulah yang sunnah. Itu yang sunnah malahan. Karena apalah artinya kita sholat kalau nggak khusyuk. Kecuali kalau nahannya itu sangat ringan, tidak berbahaya dan tidak merusak kekhusyuan, tidak masalah, ringan ya. Karena tujuannya kan khusyuknya. Atau juga diantaranya pula sholat dalam keadaan di hadapan makanan. Jadi makanan sudah dihidangkan, kita sudah siap menyantapnya, ternyata ada. Apakah kita ke masjid atau makan dulu? Kalau ke masjid nanti nggak khusyuk kita. Wah, itu diambil sudah itu. Kepalanya diambil, otaknya diambil, iya. Nggak khusyuk. Maka yang sunnah adalah kamu makan dulu. Makan dulu sampai habis. Apakah makan saja atau dengan buah, dengan minum sampai puas semuanya? Yang sunnah adalah makan semuanya, makan buah, minum semuanya sampai puas. Baru setelah itu sholat. Karena tujuannya adalah supaya ketika sholat itu khusyuk. Bahkan ada riwayat ketika itu seorang sahabat, kalau saya tidak salah sahabat Abdullah ibnu Umar. Soal hajar pokoknya sahabat ketika sedang makan ini sudah komat, sudah sholat. Apa kamu nggak sholat? Kata siapa? Yang sunnah itu makan. Karena saya sedang makan Karena kalau saya potong makan saya, saya sholat, nggak khusyuk nanti. <clears throat> itu ya di hadapan makanan. Kemudian ada kasus lagi ini pernah terjadi pada di tempatnya Syekh Utsaimin ya, seorang, seorang ikhwan yang tanya. <clears throat> di Arab Saudi itu kadang musim panas ya. Seperti sekarang ini musim panas. Yang mana ketika musim panas biasanya kalau kita berjalan ya keluar keringat. Mungkin ada sebagian itu yang mengeluarkan bau kurang sedap. Lalu ketika ke masjid sholat kanan kiri mencium bau yang kurang sedap. Dan terlanjur dia di dalam sholat. Terganggu atau tidak? Yang sebelahnya terganggu. Apakah boleh dia membatalkan sholatnya? Karena-karena terganggu. Ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, "Boleh. Boleh dibatalkan salam kalau kamu terganggu." Sama dengan tadi, larangan sholat di hadapan makanan, larangan sholat menahan buang air itu karena ganggu kekhusyuan. Ini juga sama. Jadi boleh dibatalkan pindah ke tempat lain yang kira-kira tidak terganggu. Boleh. <clears throat> Itulah di antara udur-udur seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah termasuk juga sakit, nggak mampu hadir dan semacamnya. <clears throat> Kemudian di antara kandungan hadis ini pula hormatut tanfir minat din bil af'al awil akwal awil isyarah. Haram membuat orang lari dari agama dengan perbuatan atau ucapan atau isyarat membuat orang lari dari agama ya. Jadi ikhwan wa akhwati rahimakumullah kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang membuat manusia lari dari agama Allah. Apalagi ternyata masalahnya masalah-masalah sepele yang bukan merupakan usul, bukan merupakan inti agama Islam. Ada membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini masalahnya ketika ada orang membenci kebenaran, antum jangan keburu-buru nyalahkan si pembenci dulu. Antum cari pemicunya apa? Yang membuat dia benci itu apa? Ternyata pada akhirnya dia itu bukan benci kebenaran, tapi dia benci kepada mereka para pembawa kebenaran. Betul. Contohnya ya, contohnya misalnya orang benci kepada jenggot. ada orang-orang benci kepada jenggot. Jangan keburu-buru kita menuduh orang ini anti syariat Islam. Orang ini nggak mau ngamalkan syariat. Ini penyebab pembatal keislaman. Dia kafir tidak. Jangan keburu-buru. Yang menyebabkan dia benci jenggot itu apa? Karena mungkin ada orang-orang yang berjenggot akhlaknya tidak baik. Dia hanya mengandalkan jenggotnya saja, sementara akhlaknya nggak baik muamalahnya tidak baik, harta haram dimakan, itu akhirnya orang benci kepada jenggot. Sebenarnya yang dibenci siapa? Orang-orang yang memakai jenggot. Tapi dapat adanya ada orang memakai jenggot, mengamalkan Islam, akhlaknya baik, amanatnya, muamalahnya. Kita kira manusia membenci jenggot atau tidak? Tidak, senang semuanya. Bahkan mereka-mereka yang mau membuat apa namanya mau mencari pegawai, di antara syaratnya harus berjenggot. Iya. Ini penting ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian pula juga para akhwat yang memakai cadar dan yang lainnya. Biasanya orang membenci bukan karena cadarnya, bukan karena jenggotnya, bukan karena pakaian cingkrangnya, bukan. Karena akhlak yang memakai itu nggak baik. Akhlaknya tidak baik, ucapannya, omongannya, hatinya jelek, selalu hasut. Ya. Jadi jangan disalahkan dulu. Eh dulu itu kalau ada orang menghina jenggot, menghina cadar langsung Katakanlah di puan ini benci kepada syariat ini. ternyata tidak, belum belum tentu. Kadang-kadang benci kepada yang memakai itu. Sehingga dikira mereka itu sama dengan itu. Ini penting, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Jadi kita bisa merangkul. Yang penting kita ini dakwah. Sekarang seandainya kita ini dakwah dengan marah-marah, hasilnya ya begitu. Kita dakwah dengan cara halus, lemah lembut, hasilnya begitu. Sama saja, mau marah hasilnya begitu, mau fonis hasilnya begitu, mau lemah lembut hasilnya begitu. Sama-sama hasilnya. Kira-kira yang lebih pantas kita dakwah secara kasar, marah atau lembut? Lembut. Karena kalau marah berarti ada musuh, ada madorot, ada kebencian, ada konfrontasi. Kalau lembut, minimal mereka itu sungkan, akan malu, sungkan. Kemudian berikutnya di antara kandungan hadis ini yaitu istihbabut ta'mim fi mukhatabatil mukhti' amaman nas hatta la yaqa'a fil ihraj. Anjuran berbicara secara umum ketika menerangkan kesalahan seseorang di hadapan manusia. Sehingga dia tidak keberatan yang menjadikan dadanya sempit. Fayadhiqu sadruhu alaihi wa tahsulu mafsadatu a'dham dan timbul kerusakan yang lebih besar. Jadi di sini Rasulullah SAW ketika berkhutbah tidak menyebut nama orang itu, tapi secara global. Di antara kamu ada yang membuat orang lari. Inna minkum munafirin. Tidak disebut namanya. Kecuali kalau di kelas ya, antara guru dengan murid saja, bukan kepada manusia umum di kelas saja. Untuk pelajaran bagi yang lain, boleh ketika dianggap perlu. Kalau ini bukan di kelas ya, ini secara umum. Di hadapan manusia. Kemudian di antara kandungan hadis ini yang terakhir yang bawi alal imam fi salati mura'atu man qalbahu. Sepatutnya para imam dalam salat memperhatikan makmum yang ada di belakangnya. Fa inna fihimul kabirul harim karena di antara mereka ada yang sudah tua renta. Wal marid ada yang sakit. Wasawir ada anak kecil. Wadal hajah dan orang yang mempunyai hajat keperluan. Fa'inda idin yajibut takfi fis salat. Maka saat itu diwajibkan meringankan sholat. Wadzalika biqira'ati surah al-qasirah dengan membaca surah pendek. Lal ikhlal bi arkanis salati wa wajibatiha wa mustahabbatiha tanpa merusak rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Yang penting sholatnya sempurna. Itulah mungkin. Wallahu a'lam Insya Insyaallah dilanjutkan pada waktu berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta kawatu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.